Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب جبريل اللهم رب جبريل اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة سبوغ قدوس ربنا ورب الملائكة والروح Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Ghafur, Ya Tawab Rahmatilah kami semua dengan ampunanmu ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik dari mulai kami melakukan dosa dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat api ya Allah bahagiakan kami dengan rahmat ampunanmu ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami dosa besar dosa kecil sengaja tidak sengaja terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu ya Allah rahmati ampuni seluruh dosa kami dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh ya Allah rahmati ampuni seluruh anggota tubuh ini ya Allah mulut dari banyak dusta gibah fitnah sumpah serapah bahkan merendahkan orang lain mata melihat yang tidak halal telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran dari rencana buruk. Ya Allah, tangan, perut dari subahat sampai yang haram. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Kami mohon di rumahmu ini ya Allah. Kami mohon di majelismu ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Bahagiakan kami dengan taubatan nasuha. Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami. Cabut ya Allah. Habib Habib ilainal iman. Ganti dengan kekuatan keindahan iman. Kelezatan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah kesenangan salat malam hingga akhir hayat kami. Beri pula kesenangan itu pada keluarga kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah zikir ya Allah, semua yang menyaksikan kaum muslimin muslimat, kenikmatan salat malam kenikmatan tadaburul Quran, kenikmatan berjamaah di masjid, kenikmatan salat duha, kesenangan bersedekah, kesenangan berzikir, kesenangan berbuat baik. Mohon ya Allah, selamatkan kami dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari kepasikan, dari kemunafikan, dari keinginan berbuat maksiat. Teruslah bimbing kami dengan irsyad taufik hidayahmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna al muttaqina imama. Ya Allah jadikan rumah tangga kami al jannah qabla al jannah surga sebelum surga, baiti jannati, rumah tangga rukun damai bahagia mesra indah, indah dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari soleha soleha. Jadikan anak cucu keturunan kami. Aminkan wahai ayah bunda. Aminkan wahai kakek nenek, doa untuk cucu sangat mustajab. Semua berdoa. Semua. Ya Allah, ya Rabbana. Jadikanlah anak cucu keturunan kami. Soleh, soleha, Sehat walafiat. Suci, cerdas, bertakwa. Tampan, cantik. Dalam penjagaanmu, ya Allah. Sangat mencintaimu, ya Allah mencintai para nabimu terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bahagia taat di jalanmu senang bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari semua fitnah ya Allah tidak sombong tidak maksiat bakti pada kedua orang tua ya Allah berkah untuk negeri ini ya Allah mulia akhlaknya, ikhlas, sabar, syukur, waro, juhud, istiqomah, rendah hati, dermawan. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan, Allahumma aizal islam al muslimin وأذل الكفر والكافرين ودبر أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في أفغان في Irak في Suriah في Mesir di Sudan, di Somalia, pi Mali, pi Chechnya, pi Kashmir, pi Rohingya Myanmar, pi Patani Thailand, pi Moro Filipin, wa jamil mujahidin wa jahna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya tawad, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmatmu saat kami wafat dapat ampunanmu setelah kami wafat ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut Ya Allah ya Mohi yang menghidupkan kami Ya Allah ya Mumit yang telah menentukan jadwal kematian kami Kau izinkan kami masih bernapas Berarti kau masih izinkan kami untuk berdoa kepadamu ya Allah Kau saksikan sekarang kami mengadahkan tangan kepadamu ya Allah Ya Allah kami mohon saat wafat nanti kami. Wafatkan kami semua yang mengangkat tangan ini dalam keadaan beriman. Hmm. Dalam keadaan Islam Dalam keadaan berhutuk dalam keadaan berwudu ya Allah hidupkan pada diri kami kesenangan wudu batal wudu batal wudu dan wafatkan saat kami menjaga wudu itu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ingin sekali wafat dalam kecintaan engkau ya Ayah bunda kalau kita meninggal dalam keadaan berwudu Kita meninggal dalam kecintaan Allah Inna Allah yuhibbut tawabila Wa yuhibbul mutatahhirin Mutatahirin itu hamba yang batal wudu, batal wudu, batal wudu. Tancapkan kepada anak-anak kami, adik-adik kami ini ya Allah. Ayah ibu kami, terutama pada si Arifin ini. Kesenangan menjaga wudu ya Allah. Hingga wafat dalam keadaan berwudu ya Allah dalam kelezatan istiqamah. Engkau bimbing lisan kami mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Ya Allah berkahi sisa umur kami Berkahi rezeki kami Berkahi res area 72 ini ya Allah Berkahi masjid ini ya Allah Berkahi semua yang hadir Berkahi semua yang berdoa Berkahi negeri kami Indonesia Segera hadirkan kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu ya Allah kami rindu pemimpin itu ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwata illa aliyil azim sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ikhwatal iman, karena iman ini mudah turun ketimbang naik, maka jagalah iman dengan amal. Di antara amal adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu diamalkan, sholat malam, tadabur Quran, sholat berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, biasakan sholat duha, lalu sedekah, ya jaga wudhu terus menerus istighfar, jikir, wirid setiap kesempatan hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Insya Allah setiap bulan Ahad pertama di Masjid az Nanti jatuhnya tanggal 2 Rabiul Akhir atau 2 Februari. Ya, mulai tengah malam, ya mulai bersama kita jam setengah tiga, kemudian selesai subuh kajian Isra, jam tujuh Tauji Rabbani, Kemudian tausiah dari ulama dan habaib itu biasanya ada yang masuk Islam. Alhamdulillah mu'alaf kita sudah 583 mu'alaf. Alhamdulillah alamin. Jam 8 teng zikir bersama Nanda Arifin. Allahu Akbar. Insya Allah hadir ya. Arifin tunggu. Kita tidak beranjak. Kita simak kaji bagaimana menjaga sholat kita dan menikmati sholat dengan kehusuan pada kanda Ustaz Sambo. Tafadhal iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du para hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia. Marilah kita senantiasa tentunya tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ukhuwah, nikmat kita bisa menjalankan amal soleh. Termasuk kita di tempat ini nikmat mencari ilmu, nikmat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir Mudah-mudahan Allah menetapkan kita menjadi hambanya yang takwa, hambanya yang soleh sampai akhir hayat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang bersama dalam surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang sebagaimana disampaikan Ustaz Arifin tadi, bagaimana caranya kita bisa menikmati sholat kita, bisa melakukan sholat dengan penuh kehusuan. Karena hanya dengan sholat yang khusuklah maka Allah menerima amal sholat kita. Kalau sudah sholat kita diterima, sholat kita bagus, maka amal-amal yang lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita bagus, maka amal-amal yang lain pun akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholat kita rusak, sholat kita tidak diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang disampaikan Nabi dalam salah satu hadisnya. Oleh karenanya, sebagai indikator sholat kita benar itu, bisa kita lihat dari amal-amal keseharian kita. Kalau sholatnya bagus, pasti puasanya bagus, sedekahnya bagus, amar ma'ruf nahi mungkarnya bagus, rumah tangganya bagus, muamalahnya sosial masyarakatnya bagus. Bahkan ketika dia memimpin pun, dia akan memimpin dengan diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, menjauhkan dari hal-hal yang mungkar. Oleh karena itu, mengapa ilmu amal sholat ini selalu yang diutamakan oleh Nabi untuk dijelaskan, untuk disampaikan, diwanti-wanti untuk diperbaiki. Demikian yang harusnya kita lakukan. Cuman kadang-kadang untuk menikmati sholat ini memang ya kata-kata orang sulit-sulit gampang. Ya dibilang sulit kali pun tidak, dibilang gampang kali pun tidak. Tetapi kita harus selalu berusaha Memang khusus itu tidak langsung bisa 100%, ada proses. 5%, 10%, 20%. Hadis juga mengatakan begitu. Ya, seper 10, seper 9, seper 8, seper 7, bahkan sampai sampai setengah, bahkan bisa sampai penuh. Nah, ini semua butuh proses. Tapi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau melakukannya dengan tahap demi tahap, tidak akan bisa mendapat sampai puncaknya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmunya dulu, baru pelan-pelan kita mengamalkannya kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana bisa kita mengamalkannya? Maka ilmu itu lebih awal. Ilmu itu imam, amal itu mengikutinya. Nah, pada kesempatan kali ini, karena saya lihat tadi sudah dari lihat zikir-zikirnya sudah ya minimal seperempat atau setengah usuk semua lah ini. Tinggal kita tambah setengahnya lagi dengan ilmunya. Bisa lengkap usuknya sempurna. Berzikir pun harus usuk Dalam Al-Quran juga dikatakan berzikir harus usuk Alam ya'ni ladina amanu antah an, an yakhsha antak qulubuhum lidzikrillah. Ya. Tidakkah orang-orang beriman itu datang kepada mereka, hati mereka itu khusyuk saat mereka ingat kepada Allah. Antaksya'u qulubuhum lidzikrillah. Nah, jadi zikir pun harus khusyuk. Sebenarnya bukan hanya sholat dan zikir, amal-amal yang lain, baca Quran juga. Nah, pertanyaannya, how, bagaimana? Ya, ada lima jurus lah kita sederhanakan. Nah, yang pertama, sholat yang khusyuk itu mesti dimulai dari niat yang ya ikhlas. Ya Allah, saya sholat ini untuk mencari ridhomu, agar kau sayang kepada, agar kau cinta kepada. Setiap sholat, ya begitulah. Sebelum takbir, niat dulu yang benar. Ini kadang-kadang kita niat itu jarang digunakan dengan baik atau jarang sungguh-sungguh. Begitu disajadah langsung Allah wakbar. gitu. Jarang menanamkan niat. Padahal innamal a'malu niat. Malah para ulama sepakat, mayoritas ulama kita sepakat bahwa niat itu adalah rukun Rukun pertama, kalau kita lihat sholat ada 13 rukunnya, yang pertama niat, tanamkan. Bagaimana dalam hati kita tanamkan sebelum sholat? Ya Allah, aku sholat ini untuk mencari ridhomu. Aku sholat ini untuk mencari cintamu. Tanamkan. Nah kalau ini kita tanamkan, mudah-mudahan kalau orang yang selalu ingin dicintai, ingin dicintai, ingin disayang, mudah-mudahan setelah sholat itu nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.